Inilah cerita misteri persembahan dari tim Cimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro dengan cerita Panas Pati. warga Perunas Mojoranun dan Bojonegoro. Malam itu tiba-tiba terpecah oleh jerit bocah bernama Yoga yang berumur lima tahun. Kedua orang tuanya saat itu menunggui bocah lucu itu tidur di ruang belakang rumahnya yang berada di perumahan situ. Tiba-tiba bocah itu melompat ke gendongan ibunya bukan karena sakit, tetapi bocah itu mengaku didekati hantu Banaspati atau Kemamang yang konon penunggu perumahan itu. Pati merupakan hantu menakutkan berbentuk sebuah api. Kadang berubah-ubah wujud seperti manusia yang menyeramkan. Hantu itulah yang membuat Yoga takut masuk rumahnya. Katanya sembari menjerit-jerit ketakutan. Awalnya kami para tetangga sedikit tidak percaya. Tapi kejadian itu benar-benar nyata. Anak kecil itu terus meronta tidak mau masuk rumah. Bahkan dia meminta ayahnya untuk mengusir hantu menyeramkan itu. Tentu saja ayahnya jadi bingung karena hantu itu kasat mata. Peristiwa mistik itu berlangsung cukup lama. Sejak sore hingga menjelang tengah malam hantu panas Banaspati itu masih bercokol di rumah warna hijau itu. Para tetangganya juga berjaga-jaga di depan rumah itu sembari menunggu kedatangan paranormal yang sudah dipanggil. Cukup aneh memang. Ketika kami melihat langsung proses penyingkiran lelembut yang menghuni di rumah keluarga itu, sang paranormal itu mencoba meditasi untuk menemui si makhluk menyeramkan itu. Ternyata ada makhluk yang akan menempati rumah itu. Dengan daya upaya akhirnya si makhluk berwujud bola api itu atau hantu banaspati yang biasa berubah-ubah wujud manusia menyeramkan itu pun dipindahkan ke sebuah hutan yang dipenuhi pepohonan besar. Hutan itu sekitar berjalan 1 sampai 3 kilo. Dari agar tidak kembali lagi ke rumah, langsung diberi pagar gaib. Bagaimana bisa para lembut itu memasuki rumah keluarga itu? Ternyata di belakang rumah korban itu ada rumah-rumah kosong yang sudah puluhan tahun tidak terhuni. Hingga akhirnya rumah itu rusak dan dipenuhi tumbuh-tumbuhan. Tiap malam sekitar rumah kosong itu juga sangat gelap karena tidak ada lampu penerangan apapun. Dari situlah para lembut bermukim. Ketenangan para lembut terusik karena rumah-rumah itu dibersihkan pemiliknya. Karena itulah mereka terus pergi dan masuk ke rumah-rumah penduduk lainnya. Ternyata hantu panas Banaspati itu masih saja mengincar Yoga karena dia tetap datang walaupun tidak masuk ke rumah. Sekalipun demikian, tetap saja mengganggu. Karena Yoga masih saja sering ketakutan. Yoga mengaku melihat lagi hantu Banaspati yang menyeramkan. Akhirnya dipanggil lagi seorang paranormal untuk menangkap si hantu. keberatan namanya bungkusan yang katanya berisi padi dan benda lainnya. Kemudian benda itu dibakar di depan rumah. Aneh. Beberapa menit kemudian tercium bau wangi. Saat itulah paranormal meminta wadah yang disiapkan ditutup. Nah, sekarang sudah masuk, ayo kita buang. Jangan di perempatan, jalan atau pohon besar. Khawatirnya kalau ada orang lewat terus kesenggol, dibuang saja di kuburan. Tutur paranormal yang keberatan namanya disebutkan kembali. Bungkusan itu kemudian dibawa naik sepeda motor menuju ke kuburan. Dalam perjalanan banyak keanehan. Saat kami melewati sekelompok anak kecil, mereka pada bubar ketakutan. Bahkan ada ibu yang menggendong bayinya bingung karena tiba-tiba bayinya menangis dengan keras. Sampai di kuburan, bungkusan itu dikelitakan begitu saja. Setelah itu gangguan makhluk halus tersebut sirna. Banaspati yang diyakini mengganggu warga itu. Juga ada beberapa lelembut jenis lainnya yang kerap muncul. Warga juga ada yang pernah ditemui lelembut berwujud seorang wanita tua. Konon, oh, wanita tua itu adalah Wewe. Ada warga yang pernah kaget saat melintas di depan sebuah rumah kosong. Tiba-tiba muncul wanita tua yang sedang berdiri di sana. Pernah juga saat saya pulang kerja sekitar jam 6 sore Dikejutkan oleh tangis bocah Ternyata tangisan itu berasal dari rumah kosong Bocah itu tanpa baju duduk sembari menundukkan kepalanya Dan terus saja menangis Hii! Oh, Sempat pula terbersit kalau bocah itu anak tetangga yang kebingungan untuk pulang. Tetapi ketika akan didekati ternyata dia sudah hilang dari tempat semula dia duduk, yaitu di bawah pohon mangga depan rumah kosong. Bulu kuduk pun langsung berdiri, merinding rasanya. Kami pun ketakutan dan buru-buru tancap gas menjauh dari lokasi. Kalau dihubung-hubungkan mungkin saja ada benarnya. Di deretan rumah itu dihuni oleh Wewe Gombel dan anaknya yaitu bocah yang ditemui kami beberapa waktu lalu. Warga di kawasan itu bernama Eko juga merasa terganggu adanya hantu wewe. Kecurigaan saat hantu wewe gombel yang berkentayangan itu karena sejumlah popok bayi serta celana dalam wanita milik tetangganya pada hilang. Hilangnya pun sangat gaib. Baru saja pindah tempat untuk menjemur sudah hilang. Padahal tidak ada orang yang terlihat di sekitar jemuran. Mas, tolong mas. Mas. Allah. Oh, Allah. Beberapa hari lalu ada keanehan. Sebelah rumah saya itu sedang menyembur pakaian. Tiba-tiba celana dalamnya lenyap begitu saja. Padahal dia masih berada di sekitar situ loh. Setelah kami cerita pada warga lama, katanya sebulan lalu memang pernah pernah ada Wiwi Gumbel yang mencuri pakaian wanita dan anak-anak. Malah pakaian-pakaian itu ditemukan berserakan di rumah kosong itu. Demikian kata Eko sembari menunjukkan rumah Wewe Gombel yang pernah digeledahnya. Tapi saat ini warga sudah mulai tenang karena lelembut yang menakutkan itu sudah disingkirkan di hutan. Mungkin saja lelembut itu menempati hutan-hutan belantara di kawasan Dander Ngasem. Salam Cimatres, salam misteri. Au.